Larangan berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, berprasangka buruk kepada orang-orang baik adalah perbuatan dosa inna ba'da dhanni ithm sesungguhnya kata Allah sebagian dari prasangka itu adalah dosa yaitu ketika kita berprasangka buruk kepada orang baik itu adalah perbuatan dosa terlebih lagi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah yang maha baik Allah yang maha baik tentu tidak pantas kemudian kita berprasangka buruk kepadanya oleh karena itu berprasangka buruk kepada Allah termasuk dosa yang sangat besar termasuk dosa yang sangat besar dan termasuk sifatnya orang-orang munafik sifatnya orang-orang munafik sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 154 yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhunnal jahiliyah mereka berprasangka kepada Allah mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar seperti prasangkanya orang-orang jahiliyah mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar yaitu prasangka al-jahiliyah yaquluna hal lana min amri min syai' mereka mengatakan apakah kita memiliki campur tangan dalam urusan itu Qul innal amra kullahu lillah Katakan kepada mereka Sesungguhnya urusan itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan takdir. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang sifat atau sikap orang-orang munafik setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menderita pukulan yang berat dari orang-orang kafir. Luar biasa hantaman orang-orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lebih dari 70 orang sahabat mati syahid dan termasuk paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Nabi SAW sendiri terluka kepala beliau berdarah dan gigi beliau patah bahkan ada yang mengisukan Nabi SAW telah wafat padahal tidak untuk melemahkan semangat kaum muslimin jadi luar biasa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di perang Uhud. Maka orang-orang munafik sok mengatakan Kata mereka, coba saja kalau kami diikut sertakan dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi mereka seakan-akan bisa merubah takdir Allah Azza wa Jalla padahal itu sudah takdir Allah padahal itu sudah takdir Allah lalu mereka berprasangka buruk kepada Allah yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar yaitu prasangkanya al-jahiliyah apa maknanya jemaah sekalian prasangka mereka yang tidak benar di sini maknanya adalah mereka berprasangka Allah tidak lagi menolong Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa agama ini akan terus terkalahkan. Jadi itu yang dimaksud prasangka buruk mereka. Maka inilah sifat orang-orang munafik Berprasangka buruk kepada Allah Artinya Jangan sampai kita Ikut-ikutan kepada mereka Dan faktanya di peperangan-peperangan berikutnya Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga mereka terus memenangkan pertempuran. Jadi inilah prasangka buruk orang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya dan bahwa agama ini akan terus dikalahkan. Ini perasaan keburuk. Begitu pula mereka berprasangka seakan-akan Allah tidak memiliki hikmah tatkala menakdirkan menakdirkan adanya kekalahan bagi kaum muslimin atau pukulan yang berat jadi seakan-akan itu hanya sebuah ketetapan yang tidak berarti, tidak mengandung hikmah. Makanya mereka menentang takdir Allah. Mereka menganggap seandainya takdir itu diserahkan kepada mereka tentu lebih baik. Jadi jemaah sekalian, inilah sifat orang munafik yang harus kita jauhi. Oleh karena itu wajib untuk kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua Allah Azza wa Jalla berfirman adh billahi dhanna Orang-orang yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk alaihim dairatus sau mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan atau giliran azab wa ghadiballahu alaihim dan Allah murka kepada mereka wa la'anahum dan Allah melaknat mereka wa a'adda lahum jahannam dan Allah menyiapkan bagi mereka neraka jahanam wasaat masira dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali surat al fat ayat ke-6 Jemaah sekalian perhatikanlah ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla memberi peringatan keras bagi orang yang berprasangka buruk kepadanya bahwa mereka akan mendapatkan giliran azab dan Allah murka kepada mereka Allah juga melaknat mereka dan menyiapkan untuk mereka neraka jahanam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali Jemaah sekalian untuk lebih memahami dua ayat ini penulis rahimahullah menukilkan penjelasan Imam Ibnul Qayyim Mari kita perhatikan dengan baik apa kata Imam Ibn Qayyim Tentang prasangka buruk mereka Qala Ibn Qayyim rahimahullah Fil ayatil ula Imam Ibn Qayyim rahimahullah Berkata tentang ayat yang pertama Belum menjelaskan tentang ayat yang berbicara tentang Sifat orang-orang munafik Di surat Ali Imran ayat 154 Fusir hadzal dhon bi annahu la yansuru rasulahu ditafsirkan yang dimaksud prasangka mereka adalah Allah tidak akan menolong rasulnya wa anna amrahu sayat mahil dan bahwasanya agama beliau akan berakhir bahwasanya agama Islam ini sudah kalah akan berakhir wa anna ma asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi dan juga mereka berprasangka bahwa apa yang menimpa para sahabat terjadi bukan dengan takdir Allah bukan pula dengan hikmahnya fafussira bi inkaril hikmah maka prasangka buruk mereka ditafsirkan dengan pengingkaran terhadap hikmah Allah wa inkaril qadar dan pengingkaran terhadap takdir Allah wa inkari an yutimma amra rasulih wa an yudhhirahu ala dini kullih dan mengingkari bahwa Allah akan menyempurnakan urusan rasulnya dan menolong beliau atau menolong agama beliau di atas seluruh agama wa huwa dhannu saw inilah yang dimaksud prasangka buruk alladhi dhannahu almunafiqun wal musyrikuna fi suratil fath yang diprasangkakan oleh orang-orang munafik dan orang musyrik pada surat al fath yang Allah sebutkan di surat al fath yaitu ayat yang kedua tadi. Wa inna makana hadha dhanna saw dan ini dinamakan prasangka buruk li'annahu dhannun dhannu ghairi dhannu ghairi ma yaliku bihi subhanah sebab ini adalah prasangka yang tidak pantas ditujukan kepada Allah wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi sadiq dan tidak pantas atau tidak sesuai dengan hikmahnya dan sifatnya yang terpuji dan janjinya yang benar jadi jemaah sekalian, kesimpulannya adalah tiga prasangka mereka. Ada tiga prasangka mereka. Yang pertama, mereka berprasangka bahwa Allah tidak lagi menolong Rasulnya dan agamanya akan berakhir. Yang kedua, mereka berprasangka ini terjadi bukan dengan takdir Allah dan yang ketiga, mereka berprasangka bahwa tidak ada hikmah di balik pukulan berat yang diderita oleh para sahabat di perang Uhud. Jadi ini semuanya prasangka buruk mereka. Faman dhanna annahu yudilal batil 'alal haqq idalatan mustaqirra yatma'il yatmahillu ma'ahal haqq أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة ذلك ظن الذين كفروا Maka kesimpulannya kata beliau Barang siapa berprasangka Bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran selama-lamanya. Lalu kebenaran itu akan hilang. Ini satu. Atau berprasangka bahwa apa yang terjadi bukan dengan takdir Allah, dia ingkari takdir Allah. Atau dia ingkari bahwa takdir Allah itu mengandung hikmah yang besar yang dengannya Allah pantas dipuji. Dia hanya mengira itu sebagai kehendak biasa saja tanpa ada hikmah maka itulah prasangkanya orang-orang kafir itulah prasangkanya orang-orang kafir fawailul lilladzina kafaru minan nar maka celakalah orang-orang kafir itu akan dibakar oleh api neraka surat Sof ayat ke-27 ya jadi ini tiga prasangka mereka kemudian kata Imam Qayyim wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna saw fi ma yahtassu bihim dan kebanyakan manusia berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk dalam perkara yang khusus bagi mereka dalam perkara yang khusus bagi mereka wa ma yaf'aluhu bighairihim atau dalam perkara yang Allah lakukan pada selain mereka pada diri mereka maksudnya musibah yang menimpa mereka pada selain mereka musibah yang menimpa pada selain mereka ini kebanyakan manusia seperti itu kata beliau berprasangka buruk kepada Allah pada musibah yang menimpa mereka atau selain mereka wala yaslam dzalika illa man arafa Allah wa asma'ahu dan tidak ada yang selamat dari prasangka buruk tersebut kecuali orang yang mengenal Allah serta mengenal nama-namanya wa sifatihi dan sifat-sifatnya wa mujibah hikmatihi dan konsekuensi hikmahnya wa hamdihi dan haknya hanya haknya untuk mendapatkan pujian wa wa'dihi sadiq dan janjinya yang benar jadi jemaah sekalian, kalau seseorang tidak mengenal Allah, tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, dia akan terjerumus dalam prasangka buruk ketika dia ditimpa musibah atau melihat orang ditimpa musibah. Iya. Ketika dia melihat orang-orang beriman ditimpa musibah, dia berprasangka buruk kepada Allah bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman itu yaitu kebenaran yang mereka bawa sudah kalah dan akan terus-menerus kalah. Iya. Ini diantara prasangka buruk mereka. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Falyatani labib an-nasi li nafsihi bihada Hendaklah orang yang cerdas, orang yang punya akal itu memperhatikan permasalahan ini. Hendaklah dia berhati-hati Orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan dia cerdas, hendaklah berhati-hati. Waliyatub ilallah wa yastaghfiruhu waliyatub ilallah wa yastaghfirhu min dhannihi bi rabbih dhanna saw. Hendaklah dia bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada Rabbnya dari prasangka buruk kepadanya. Walau fattashta man fattashta la ra'aita indahu ta'annutan alal qadar wa malamatan lahu kata beliau seandainya engkau periksa banyak orang niscaya engkau akan melihat pada mereka ada semacam penentangan terhadap takdir Allah dan celaan terhadap takdir Allah yaitu mereka seakan tidak setuju dengan ketetapan Allah atas mereka wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa dan mereka berpendapat atau mereka mengira seakan-akan yang terbaik adalah ini dan itu. Maksudnya selain daripada takdir Allah, mereka seakan-akan lebih tahu daripada Allah dalam menentukan takdir. Famustaqil wa mustakthir. Ada yang berprasangka seperti itu sedikit, ada pula yang banyak. Wafattish nafsaka hal anta salimun dan periksa dirimu sendiri. Apakah engkau sudah selamat dari prasangka buruk terhadap Allah, terhadap takdir yang Allah tetapkan. Fa in tanju minha tanju min azimatin. Kalau kamu selamat dari prasangka ini, maka kamu selamat dari musibah besar. Wa illa fa inni ikhaluka najia. Kalau tidak, maka aku tidak menyangka engkau akan selamat. Kalau engkau tidak melepaskan dirimu dari prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, inilah ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kesimpulannya tiga itu tadi bahwasanya prasangka buruk orang munafik mereka mengira bahwa Nabi SAW dan para sahabat tidak akan ditolong oleh Allah. Sama halnya di zaman ini jemaah sekalian, kebenaran itu akan diuji orang yang mengusung kebenaran yang mengamalkan kebenaran dan menyebarkannya mereka akan diuji dan terkadang mereka terkadang mereka dikalahkan terkadang mereka dikalahkan tetapi kita tidak boleh kemudian berprasangka bahwa mereka sudah berakhir mereka akan terus kalah melainkan itu hanyalah sebuah ujian bagi mereka dan agama ini tidak mungkin kalah dan orang yang berpegang teguh dengan kebenaran ini tidak mungkin kalah. Kalau kita berprasangka bahwa mereka sudah kalah, sudah berakhir, itu namanya prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah telah berjanji baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agama ini akan dimenangkan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Allah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar maksudnya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh liyudhirahu ala dini kulli agar Allah memenangkan agama Rasulullah SAW di atas seluruh agama jadi kalau kita mengira agama ini sudah berakhir atau kaum muslimin yang berpegang teguh dengan kebenaran sudah kalah sudah dimenangkan oleh orang-orang yang mengusung kebatilan itu sama saja berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula yang kedua, kalau kita berprasangka bahwa sesuatu terjadi di alam ini bukan dengan takdir Allah. Dan jemaah sekalian, banyak orang-orang yang bahasanya seperti itu. Seakan-akan dia mengingkari takdir Allah. Tapi kita nggak tahu hatinya. Contohnya jemaah sekalian, ketika terjadi gempa, ketika terjadi gempa bumi, kemudian terjadi tsunami, apa yang mereka katakan? Terjadi pergeseran lempengan bumi. Terjadi pergeseran lempengan bumi. Tidak sedikit pun dia mengatakan ini terjadi dengan takdir Allah. Tidak sedikit pun. Dia hanya mengatakan ini fenomena alam. Terjadi pergeseran lempengan bumi. Jemaah sekalian, memangnya siapa yang membuat lempengan bumi itu bergeser. Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Tapi ucapan mereka seakan-akan menafikan takdir Allah. Kita nggak tahu apa hatinya. Apakah dia memang tidak percaya takdir Allah, hanya mengira itu fenomena alam saja? Wallahu alam. Yang jelas ucapan seperti itu nggak pantas. Harusnya dia katakan ini terjadi dengan takdir Allah. Walaupun di alam ini Allah takdirkan sesuatu itu memiliki sebab akibat. Betul, tapi siapa yang menakdirkan? Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan adanya pergerakan lempengan bumi. Ya. Walaupun Allah juga menyebut me menciptakan di muka bumi ini sebab akibat. Iya. Kemudian lebih daripada itu tidak ada tidak ada seruan-seruan dari mereka untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seakan-akan ini hanya sebuah fenomena alam saja yang harus disikapi biasa saja. Itu kan seperti itu memang fenomena alam. Enggak ada seruan untuk bertobat. Artinya seakan-akan mereka tidak mempercayai ada hikmah di balik takdir itu. Nah, ini yang ketiga. Ini termasuk juga prasangka buruk. Seharusnya setiap musibah kita ambil hikmahnya, yaitu bertobat dari semua perbuatan dosa kita. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa la rufi'a illa bi taubatin." Tidak terjadi satu musibah kecuali karena dosa dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan taubat. Iya. Jadi ini mirip-mirip dengan prasangka orang-orang munafik di zaman jahiliyah. Mereka berprasangka itu terjadi bukan dengan takdir Allah. Sebagian lagi berprasangka itu dengan takdir Allah tapi tidak mengandung hikmah. Itu seakan-akan peristiwa biasa. Sudah sesuatu yang sifatnya alami. Ada sebab dan akibatnya. Mereka nafikan dari peristiwa tersebut hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Dan jemaah sekalian, ketika terjadi gempa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apa yang beliau lakukan yang beliau lakukan pertama sekali adalah memberi peringatan kepada kaum muslimin untuk bertobat bahkan beliau mengancam kalau sampai terjadi gempa lagi saya tidak mau lagi tinggal bersama kalian berarti kalian tukang maksiat semuanya kalau terjadi gempa lagi saya tidak mau tinggal bersama kalian begitu pula di masa Umar bin Abdul Aziz terjadi gempa di masa beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau tulis surat kepada seluruh gubernurnya untuk bertobat kepada Allah dan memerintahkan masyarakat untuk bertobat. Jadi harusnya kita memandang setiap kejadian itu mengandung hikmah. Kalau kita memandang itu hanya fenomena alam biasa, maka itu termasuk prasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan nggak ada hikmah di balik ketetapan Allah tersebut. Iya. Kemudian jemaah sekalian, para ulama juga menyebutkan termasuk prasangka buruk kepada Allah ketika seorang berdoa dan dia telah memenuhi atau berusaha memenuhi syarat-syarat diterimanya doa dan dia menyangka doanya tidak akan dikabulkan. Ini juga prasangka buruk. Iya. Ini juga prasangka buruk. Dia sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah meninggalkan kemaksiatan agar doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi dia berprasangka doanya tidak akan dikabulkan, maka itu adalah prasangka buruk kepada Allah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah wa antum mukinu bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan. Jadi begitu prasangka kita kepada Allah. Harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Iya. Ini di satu sisi. Dan di sisi yang lain, kita berprasangka buruk hendaklah ditujukan kepada diri kita. Kalau kita lihat doa kita belum juga dikabulkan, maka jangan prasangka buruk kepada Allah. Berprasangka buruklah kepada diri kita. Mungkin masih ada kewajiban yang belum kita tunaikan atau sebaliknya, perbuatan haram yang belum kita tinggalkan atau hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Ini yang harus kita lakukan. Prasangka buruk kepada diri kita. Jangan kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah dan kita telah berusaha memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kita berprasangka Allah tidak akan menerima ibadah kita, maka itu juga prasangka buruk. Itu juga prasangka buruk. Ketika kita berprasangka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Tapi jemaah sekalian, kalau kita tidak memenuhi syarat diterimanya doa kita, yaitu kita masih melakukan yang haram, makan yang haram, konsumsi yang haram, Begitu pula kita beribadah tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kita berprasangka Allah tidak akan menerima ibadah kita maka itu memang wajar karena kita belum memenuhi syarat karena kita belum memenuhi syarat iya justru dalam kondisi seperti itu ketika kita berprasangka Allah akan menerima ibadah kita walaupun tidak memenuhi syarat Justru itu prasangka buruk kepada Allah. Justru itulah prasangka buruk kepada Allah. Kita melakukan ibadah tanpa memenuhi syarat, kita tidak ikhlas, atau kita mengada-ada dalam agama, tidak itibak kepada Nabi SAW, lalu kita berprasangka Allah pasti terima ibadah saya, justru itu prasangka buruk kepada Allah. Karena Allah telah menegaskan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Tidak menerima kecuali yang baik. Kalau kita berprasangka Allah akan menerima amal jelek kita, berarti itu prasangka buruk. Berarti itu prasangka buruk. Kalau kita berprasangka Allah akan menerima amal jelek kita. Iya. Dan jemaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan anugerahkan kebaikan kepada kita. Kalau kita berprasangka buruk, Allah juga akan menimpakan keburukan kepada kita. Kenapa? Karena itu perbuatan dosa. Baik. Yang terakhir jemaah sekalian, para ulama juga menyebutkan di antaranya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. dan beliau juga menukil dari Imam Ibn Qayyim rahimahullah bahwasanya termasuk prasangka buruk kepada Allah termasuk prasangka buruk kepada Allah orang yang berkeyakinan bahwa sifat-sifat Allah itu sifat-sifat Allah itu masih perlu ditakwilkan tidak boleh mengambilnya secara zahir sampai-sampai jemaah sekalian di antara mereka ada yang mengkafirkan mengkafirkan kaum muslimin yang mengambil makna-makna sifat Allah itu secara zahirnya tidak menafsirkannya seperti Al-Qur'an mengabarkan Allah memiliki tangan bal yadahu mabsutatan kedua tangan Allah terbuka dan ini bantahan Allah kepada orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi mengatakan yadullahi maglulah. Tangan Allah terbelenggu. Kemudian lihat bagaimana Allah membantah orang Yahudi. Allah katakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Maksudnya yunfiku kaifa yasha. Allah berinfak sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi Allah membantah orang Yahudi ketika mereka mengatakan Allah punya tangan. Uh, apa uh, tangan Allah terbelenggu. Dan Allah tidak membantah mereka bahwa Allah punya tangan. Yang Allah bantah hanya terbelenggunya itu. Ucapan mereka tangan Allah terbelenggu. Makanya kata para ulama, kaum yang mengaku muslim lalu menolak tidak mempercayai Allah memiliki tangan dia lebih buruk daripada Yahudi. Yahudi mempercayai Allah punya tangan dan Allah tidak membantah mereka. Yang Allah bantah hanya ucapan mereka terbelenggu tangan Allah. Iya. Nah, ini contoh jemaah sekalian. Sifat zat Allah. Allah memiliki tangan. Tapi ada sebagian orang malah mereka anggap kafir kalau kita mempercayai Allah memiliki tangan. Kenapa? Karena kata mereka itu bukan makna yang sebenarnya. Itu bukan makna yang sebenarnya. Itu masih butuh penakwilan. Itu masih butuh penakwilan. Nah, jemaah sekalian, ini adalah prasangka buruk kepada Allah. Dari sisi mana? Kita katakan itu prasangka buruk dari dua sisi. Sisi yang pertama, seakan-akan mereka menyangka Allah tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya jadi Allah kasih semacam teka-teki bagi kita untuk kita tafsirkan sendiri ya. seakan-akan Allah nggak sanggup untuk mengatakan yang sebenarnya contoh lain jemaah sekalian Allah istiwa di atas arsh mereka tafsirkan itu dengan istilah Istawa mereka tafsirkan dengan istaula. Maksudnya istiwa di atas arsh bukan Allah berada di atas arsh kata mereka. Tetapi Allah berkuasa di atas arsh. Mereka tafsirkan. Jadi seakan-akan mereka menuduh Allah tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Kita dikasih teka-teki dulu, disuruh tafsirkan sendiri. Ini yang pertama. Kemudian sisi yang kedua adalah kita dibuat susah oleh Allah kita dibuat susah oleh Allah dengan harus mencari penafsiran sendiri maka ini mengandung perasaan keburu kepada Allah oleh karena itu jemaah sekalian tidak ada satu hadis pun Rasulullah SAW menolak makna tangan sebagai tangan lalu ditafsirkan dengan kekuatan misalkan. Tidak ada juga satu hadis pun Rasulullah SAW menafsirkan istawa di atas arsh berarti istaula berkuasa. Tidak ada. Begitu pula para sahabat. Tidak ada satupun yang menafsirkan seperti itu. Mereka mengimani sesuai zahirnya. Bahkan kata Syekhul Islam, saya telah membaca lebih dari 100 kitab tafsir yang ditulis oleh ulama salaf dahulu maka saya tidak dapati satu pun ulama salaf menafsirkan sifat-sifat Allah maksudnya di sini menafsirkan tanpa dalil tidak ada tidak ada yang menolak Allah memiliki tangan dengan alasan itu bukan maksudnya tangan maksudnya kekuatan mereka tetap mengimani Allah punya tangan dan mereka juga mengimani tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk Begitu pula wajah Allah. Para sahabat mengimani wajah adalah wajah. Tidak ada satupun yang menafsirkan lain. Tetapi mereka juga tidak menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Ini jemaah sekalian, termasuk prasangka buruk kepada Allah. Ketika mereka berkeyakinan sifat-sifat Allah itu bukan sesuai dengan makna zahirnya, tapi masih membutuhkan penafsiran. Dan itu nggak mudah, nggak mudah kita menafsirkan. Jadi seakan-akan Allah menyusahkan kita untuk mengenalnya. Kita disuruh menafsirkan sendiri-sendiri. Ya, makanya jangan heran kalau mereka kemudian menjadi bersekte-sekte. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan tidak di mana-mana. Jadi mereka tolak Allah di atas arsh. Pada akhirnya mereka harus menafsirkan sendiri. Kalau begitu Allah di mana? Allah di mana-mana. Yang lain mengatakan Allah tidak di mana-mana. Yang lain lebih parah lagi, Allah menyatu dengan makhluk. Iya. Jadi menyuruh manusia menafsirkan sendiri tanpa petunjuk dari Allah itu sama saja menyuruh mereka untuk tersesat karena tingkat kemampuan mereka berbeda-beda. Iya. Jadi jamaah sekalian ini termasuk prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla yang disebutkan para ulama. Alhamdulillah ini yang bisa kita bahas semoga bermanfaat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum. Kenapa Pak? Seperti Imam Nawawi dan Hajar. Ya. Katanya menafsirkan asmaul husna Tentang Imam Nawawi Ibnu Hajar. Begitu pula Al Baihaqi. Maka mereka manusia biasa. Mereka bisa benar, bisa salah. Kalau mereka salah, jangan diikuti. Jangan diikuti. Iya. Tetapi kesalahan mereka itu kesalahan para ulama tentu bukan sebuah kesalahan yang disengaja. Bukan sebuah kesalahan yang disengaja. Atau bisa juga karena mereka terpengaruh oleh sebagian pemahaman golongan yang menyimpang terkena syubhat namun itu tidak banyak Hanya pada sebagian kecil saja Kasus yang terjadi Intinya Walaupun dia ulama Salah tetap salah Salah tetap salah Tetapi Tidak kemudian dia direndahkan Tidak kemudian dia dijatuhkan Tapi pendapatnya yang salah Tetap kita katakan salah Jangan karena dia ulama lalu kita benarkan. Iya. Dan yang luar biasa jemaah sekalian, yang luar biasa ulama salaf sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak ada perbedaan pendapat di dalam asma wa sifat. Ibnu Hajar An-Nawawi itu kan sudah jauh hidupnya sudah jauh hidupnya dari tiga generasi terbaik. Jadi jangan kita jadikan mereka sebagai rujukan utama. Jangan jadikan mereka sebagai rujukan utama. Yang kita jadikan rujukan utama adalah generasi terbaik. Seperti pesan Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iya. Bahkan imam yang empat, ini juga sangat menakjubkan. Imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak ada perbedaan pendapat. Secara umum tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah terutama yang terkait dengan asma wa sifat. Jadi salah besar kita kalau meninggalkan ulama-ulama yang lebih senior untuk mengikuti Ibnu Hajar dan An-Nawawi. Iya. Jadi faktanya ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'un dan tabi'in tabi'in dan tabi'ut tabi'in begitu pula imam yang empat mereka tidak berbeda pendapat dalam asma wa sifat Adapun kesalahan Ibnu Hajar dan An-Nawawi maka tidak sepatutnya kita ikuti. Iya. Namun itu kita berikan toleransi. Kenapa? Karena mereka melakukan itu bukan karena sebuah kesengajaan. Bukan karena sebuah kesengajaan. Iya. Dan juga mereka sudah wafat. Kita nggak mungkin lagi menasihati orangnya. Beda dengan orang yang masih hidup. Sudah kita nasihati, dia menolak. Dia sudah paham sebenarnya pendapatnya salah dan dia menolak. Maka ini sebab-sebab seseorang itu difonis sesat. Kenapa? Sudah tegak hujah atasnya. Beda dengan orang yang sudah wafat. Sudah berlalu dia, nggak mungkin kita katakan dia sesat melainkan kita berikan udur kepadanya karena kita tidak mungkin menegakkan hujah kepadanya iya dan kalau kita perhatikan dalam banyak kitabnya Ibnu Hajar dan An-Nawawi itu menetapkan untuk ikut manhaj ahlu sunnah wal jamaah beda dengan semacam Jaham bin Sufwan yaitu yang menolak sifat-sifat Allah lalu dinisbatkan kepadanya Al-Jahmiyah Beda pula dengan Wasil bin Atta yaitu tokoh Mu'tazilah. Mereka memang dari dasar tidak mau mengikuti manhaj ahlu sunnah. Dari awalnya sudah begitu. Tapi Ibnu Hajar dan An Nawawi dasarnya adalah mengikuti manhaj ahlu sunnah. Tetapi namanya manusia, namanya manusia, tetap saja mereka mungkin benar, mungkin salah. Kalau salah ya jangan diikuti. Ya. Namun selama dia masih tergolong ulama ahlu sunnah tidak boleh kita kemudian merendahkannya dan tidak pula kita katakan jangan baca buku-buku mereka tidak ya selama dia masih ahlu sunnah karena dasarnya memang ahlu sunnah cara berdalilnya sesuai ahlu sunnah namun sekali lagi tetap saja manusia biasa akan terjerumus dalam kesalahan. Kalau salah jangan diikuti. Barangkali seperti itu, Pak. Prinsipnya wallahu alam, ya. Ada yang lain silakan, Pak. Assalamualaikum. Prasangka itu ada di hati kita, Pak. Prasangka buruk prasangka buruk itu atau prasangka baik ada di hati kita. Yang mengetahui hanya kita sendiri. Dengan Allah tentunya yang Maha mengetahui. Jadi kita sendiri yang menilai apakah kita sedang berprasangka baik atau sedang berprasangka buruk kepada Allah. Iya. Kalau kita berprasangka doa saya nggak akan dikabulkan, maka itu prasangka baik kalau afwan itu prasangka buruk. Kalau kita berprasangka mungkin doa saya belum dikabulkan karena saya belum memenuhi syarat. Maka itu bukan prasangka buruk. Ya. Sekali lagi kalau kita berprasangka doa kita enggak akan dikabulkan oleh Allah secara mutlak, maka itulah prasangka buruk. Tapi kalau kita berprasangka mungkin doa saya belum dikabulkan karena saya belum memenuhi syarat maka itu bukan prasangka buruk bukan prasangka buruk kepada Allah tapi prasangka buruk terhadap diri kita dan itu yang seharusnya kita berprasangka buruk terhadap diri kita kita katakan dalam hati kita barangkali masih ada hak orang yang belum saya tunaikan coba cek dulu masih ada hutang belum kita bayar barangkali sehingga doa kita belum dikabulkan iya jadi itu yang harus kita lakukan Barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Ya. Silakan Pak. Eh, eh, Saya tidak terlalu mengenal Pak mereka saya kurang membaca buku-buku mereka. Jadi perlu ada penelitian terlebih dahulu baru kita bisa menyimpulkan. Tapi yang paling mudah adalah kita belajar prinsip-prinsip manhaj metode beragama dan akidah ahlu sunnah wal jamaah sehingga kita bisa menilai satu golongan atau seseorang itu sesuai ahlus sunnah atau tidak karena kita sudah mengetahui prinsip ahlus sunnah ya makanya dikatakan para ulama i'rifil haq ta'rif ahlahu kenalilah kebenaran maka engkau akan mengenali pengikut kebenaran jadi itu yang harus kita lakukan kita kenali prinsip-prinsip kebenaran itu agar kita tahu ini yang mengikuti kebenaran. Ya. Nah, sebagai contoh itu tadi. Sebagai contoh dalam keimanan terhadap al-asma wa sifat. Kalau kita mempelajari bagaimana metode salaf, metode sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita akan dapati mereka tidak sedikit pun menakwilkan sifat-sifat Allah kecuali kalau ada dalilnya kecuali kalau ada dalilnya kalau tidak ada dalilnya mereka tidak menafsirkan iya itu prinsip salaf sehingga kalau kita dapati ada golongan menakwilkan sifat-sifat Allah tanpa dalil maka kita pun tahu itu bukan pengikut ahlu sunnah wal jamaah ya itu bukan pengikut ahlu sunnah wal jamaah ya apalagi sampai malah mengkafirkan mengkafirkan orang yang mengambil zahir daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dia sudah salah dalam beriman kepada sifat Allah tambah lagi dia mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan pemahamannya justru yang mengikuti jalan yang benar itulah yang dia kafirkan ya Contoh lain jemaah sekalian Dan ini disebutkan dalam banyak buku-buku akidah Bahkan hampir semua kitab akidah Menyebutkan prinsip ini Walaupun kenyataannya Banyak kaum muslimin tidak lagi memahami Ini adalah prinsip akidah Islam Apa itu? Ketaatan kepada pemerintah muslim Dan haram hukumnya memberontak selama dia masih muslim walaupun dia berlaku zalim dan ini disebutkan dalam hampir setiap buku-buku akidah ahlu sunnah wal jamaah termasuk prinsip Islam tunduk dan patuh kepada pemerintah muslim dalam hal yang ma'ruf bukan dalam maksiat dan sepakat ulama tidak boleh melengsarkan atau memberontak pemerintah yang zalim selama dia masih muslim. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Selama dia masih muslim tidak boleh dilengsirkan. Iya. Tapi banyak kaum muslimin tidak memahami lagi prinsip ini. Malah mereka anggap kalau kita tunduk dan patuh terus kepada pemerintah itu berarti lemah. Bahkan mereka anggap orang yang tidak mau ikut bersama mereka untuk melengsarkan pemerintah yang zolim sebagai kaki tangan pemerintah atau pendukung kezolimannya. Iya. Padahal ini termasuk prinsip Islam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah." fi yusrina wa usrina wa manshatina wa makrahina wa atharatin alaina jemaah sekalian coba perhatikan hadis yang mulia ini kata sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaiat kami yaitu mengambil janji setia atas kami untuk selalu tunduk dan patuh kepada pemerintah kami fi usrina wa yusrina dalam keadaan dalam keadaan sulit maupun mudah wa syatina wa makrahina dalam keadaan rela maupun terpaksa wa atharatin alaina dan dalam keadaan hak-hak kami tidak diberikan berarti dia zalim enggak memberikan hak kita Coba jemaah sekalian perhatikan hadis ini. Nabi SAW mengambil janji setia dari para sahabat. Kalau ketemu pemimpin seperti ini, kalian harus tetap tunduk dan patuh. Wa alla nunazi al-amra ahlahu. Dan beliau juga mengambil janji setia, kami tidak boleh merampas kepemimpinan dari pemiliknya walaupun dia berlaku zalim. Dan hadis seperti ini sangat-sangat banyak tapi banyak orang lebih mengikuti emosi. Jemaah sekalian, kita semua marah. Kalau ada pemerintah zolim, kita semuanya marah. Disitulah ujian bagi kita. Ketika kita marah, apakah kita ikuti kemarahan kita atau ikut hadis Nabi SAW Dan kita harus marah memang terhadap kezoliman. Namun masalahnya kemarahan kitakah yang kita ikuti? Emosi kitakah yang kita turuti? Ataukah tunduk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, jemaah sekalian banyak orang lebih mengikuti emosi. Mulai mereka mencela pemerintah. Mulai menjatuhkan kewibawaan pemerintah. Bahkan berbohong, berdusta untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah. Jamaah sekalian, kalau kita niat menasihati pemerintah, itu nggak boleh kita lakukan terang-terangan. Apalagi kalau niatnya mau menjatuhkan. Dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Dhilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, Man arada an yansaha lidhi sultan ala alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Dibuang kemana hadis ini? Tapi itulah faktanya. Banyak orang lebih mengedepankan akalnya daripada tunduk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengedepankan emosinya daripada mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuang kemana hadis ini jemaah sekalian? Kata Nabi SAW, siapa yang menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Tapi apa yang kita lihat? Di majalah-majalah, di koran-koran, di televisi, di medsos, semua berlomba-lomba mencaci maki pemerintah, mencela pemerintah. Kalau dia niat mau menasehati supaya pemerintah jadi baik, maka itu salah. Apalagi kalau niatnya cuma sekedar ingin melengsarkan pemerintah. Iya. Ini contoh jemaah sekalian, termasuk prinsip Islam yang banyak diselisihi oleh orang yang mengaku memperjuangkan Islam atau seorang yang memperjuangkan Islam atau kelompok-kelompok. Maka dengan mengenal prinsip-prinsip ini kita pun tahu siapa yang mengikuti kebenaran. Baik. Jemaah sekalian semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta wa atubu ilaik. wa alihi wasallam. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.